sifatnya untuk ilmu. Fahfaz ma'ani ma'akulullah. Oleh karena itu, hafallah dari itu apa yang aku katakan kepadamu. Karena salata, manusia itu ada tiga macam. Alim Rabbani, seorang alim Rabbani. Alim Rabbani dan Nabi Rabbani disifat kepada uh, eh, mereka adalah alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ini alim rohban yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Menterbiah manusia di atas ilmu yang telah mereka miliki. Mereka disebut alim robbani. Kemudian muta'allimun ala sabili najatin ya, muta'alim yaitu seorang penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan dan yang ketiga adalah samjun fi'a adba'u kulli na'ik yaitu orang-orang awam yang mengikuti segala seruan yang mengikuti segala panggilan yang mengikuti segala perkataan milu nama akul rihim dia dia menghadap ya, dia apa namanya dia pergi kemana arah, arah angin berhembus yaitu dia tidak punya pendirian lam yastadi'u binuril ilmi dia tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu walam yaljahu ila ruknin wasih dan dia tidak berpegang kepada pilar-pilar yang kokoh yaitu tidak punya pegangan tidak punya pegangan tidak punya sandaran Al ilmu khairun minal mal. Harta lebih uh, ilmu lebih bagus, lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Ya, ilmu apa? Lebih baik daripada harta. Kita tahu itu. Ilmu lebih baik daripada harta. Jadi harta yang antum keluarkan untuk ilmu itu itu tidak seberapa dari apa yang antum dapat dari ilmu tersebut. Ya karena ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjagamu sementara kamu menjaga harta. Al mal tangtukisuhun nafaqah. Harta akan berkurang apabila dikeluarkan wal ilmu yazku al infaq. Sementara ilmu akan terus berkembang apabila disampaikan. Wa mahabbatul alim dinun yudalu biha mencintai seorang alim yaitu orang yang berilmu adalah di agama ya yang dipandang sebagai sebuah ketaatan yudanu biha atul mal tazul adapun harta itu akan bisa hilang bisa fana bisa habis bisa wali sahibihi seiring dengan hilang dan habisnya orang itu yaitu mati mata khazanul mal ya para apa namanya orang-orang pengumpul harta itu sudah pada berangkat dan pergi. Wal, ulama bakun, sementara ulama masih masih uh, baku bakun, artinya masih masih ada. Ya, sebutan mereka masih ada. Mabakiyah dahru selama bumi masih berputar. A'yanuhum mafuda wa amdaluhum fil qalbi mawjuda. Walaupun sosok mereka sudah pergi, sudah hilang, namun ya e, sebutan mereka ya masih bersemayam di dalam hati manu, manusia. Nah demikian Ibnuddin e, anjuran ataupun wasiat Ali bin Abi Thalib kepada muridnya yaitu Humail bin Ziyad mendorongnya untuk mengutamakan ilmu dari harta benda dan apa-apa yang ada di dunia. Nah demikian Ibnuddin. Mu'adz bin Jabal berkata, "Ta'allamu al-ilma فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح Tutuplah ilmu karena menuntut ilmu itu kalau dilakukan lillah maka itu merupakan khasyah yaitu bisa mendatangkan rasa takut. Ya, hakikatul ilmi atau aslul ilmi khasyatullah kata Imam Ahmad. Dasar ilmu itu adalah Eh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabu ibadah, menuntut ilmu itu dipandang ibadah. Dan mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih. Wal bahsu anhu jihad. Dan mencari ilmu itu adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya-, la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah. Dan memberikan ilmu itu ya kepada orang-orang kepada keluarga dan andai andai merupakan korba merupakan satu ketaatan wal wahwal anisu fil wahdah was sahibu fil khulwah dan dia adalah teman di saat kita seorang diri dan kesepian Nah demikian Ibn Fiddin Mu'ad bin Jabal menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. al hakam al-Basri mengatakan, Laula ulama lasaran nasu misal al-bahaim. Kalaulah bukan karena ulama, maka manusia akan menjadi seperti hewan-hewan ternak. Ya, tanpa bimbingan, tanpa pengarahan. Ya, tanpa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Al Hasan mengatakan, kalaulah bukan karena ya jasa para ulama, ya, melalui tangan para ulama, niscaya manusia akan menjadi ya hewan-hewan ternak atau tak ubahnya bagikan hewan-hewan ternak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma min 'amalin afdalu min talab min talabil ilmi idza sahhatin niyyah." Tidak ada satu amalan pun yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Namun dengan catatan idza sahhatin niyyah. Jika niatnya benar, jika niatnya ikhlas. rabi bin Sulaiman Salah seorang murid Al-Imam Syafi'i mengatakan, itu Syafi'i Paul. Aku mendengar Al-Imam Syafi'i berkata, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan salat-salat sunnah. Lebih utama daripada mengerjakan salat-salat sunnah. Oleh karena itu, Ibn Fitin, ya salah seorang eh, penyair mengatakan dalam syairnya ta'allam fa fil ilmi syarif fawaidu belajarlah kamu tuntutlah ilmu karena pada ilmu yang mulia itu terdapat banyak sekali faedah yahinnu lahal qalbu as-salimul muwaffaqu akan lembutkan hati yang suci yang bersih dan selamat serta mendapatkan petunjuk atau taufik faminhunna ridwanul ilahi wa jannah Ya, dari dari ilmu itulah kita mengharapkan ridwanul ilah yaitu keridhaan, ridwanul ilah yaitu keridhaan ilahi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannah yaitu surga. Wa fawzun wa izzun daimun mutahaqqiqu. Ya, dan ke kemenangan serta kemuliaan yang abadi yang pasti kita dapatkan. Nah demikian itu ya Rahimani wa rahimakumullah jami'an dorongan para ulama dan para sahabat, para tabi'in untuk menuntut ilmu. Abu Darda mengatakan ya salah seorang sahabat Nabi juga Abu Darda dia berkata ya Rasulullahul ilm as-su'ada wa ya'rumuhu al Asya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini untuk orang-orang yang suada, yaitu orang yang bahagia. Orang yang mendapatkan kebahagiaan mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu wa yahrumuhul asqiya dan Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari orang-orang yang asqiya yaitu orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang e, malang itu disebut asqiya, orang yang celaka, orang yang malang nasibnya disebut asqiya, orang yang kurang beruntung disebut asqiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini untuk siapa? Untuk as-suada, yaitu untuk orang-orang yang berbahagia. Dan benarkah seorang yang mengatakan innamal ilmu min hatun laisa fiza munazi'u. Ilmu itu adalah karunia. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari ataupun membantah hal ini. Huwa lin nafsi Wahwa lil qadari rafi'u. Ilmu adalah kelezatan bagi jiwa, bagi yang merasakan kelezatan dengan ilmu. Karena di sana ada orang-orang yang tidak merasa lezat dengan ilmu. Wahwa lil qadri rafi'u dan dia akan menaikkan derajat ya bagi orang yang menuntutnya. Fadalan nasa kullahum fadilun fihi bari'u Orang yang menuntut ilmu itu akan e, ketinggalan derajatnya, kedudukannya akan lebih daripada yang lainnya. Dan dia akan memperoleh barik yaitu keahlian dan kecakapan di dalam ilmu tersebut. Demikian pula Abdullah bin Mubarak mengatakan khayyara Sulaiman bin Dawud bainal bainal bainal bainal malak wal ilm. Ya, Sulaiman bin Daud diberikan pilihan antara al-mulk wal ilm, antara ke apa namanya kerajaan atau kekuasaan dan ilmu. Fakhtarul ilma. Lalu Sulaiman bin Daud memilih ilmu. Ya, Sulaiman bin Daud diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah memilih kerajaan al-mulk atau al-ilm. Maka Sulaiman memilih al-ilmu. Fa'atahu Allah fa'atahu Allahul mulka wal ilma ma'ahu bi ikhtiyarihi al-ilm. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kerajaan dan ilmu sekaligus. Ya, dua-duanya dia dapat karena dia telah memilih al-ilmu. Artinya dengan al-ilmu kita bisa memperoleh apa saja. Nah, demikian Baik. Diriwayatkan dari uh, Al-Ahnaf Ibn Qais dia mengatakan wa qul bi lam yu'akkad bi ilmin fa ila dhulli yasir fi fa ila dhulli yasir setiap kemuliaan yang tidak ditopang dengan ilmu maka ya kesudahannya adalah kepada kehinaan ya setiap kata beliau kullu izin lam yu'akkad bi ilmin setiap kemuliaan atau kehormatan yang tidak ditopang dengan ilmu maka kesudahannya adalah kepada kehinaan itu lambat laun dia akan menjadi hina Misalnya orang yang berharta, dia mungkin mulia. Ya, tapi kemuliaan yang dibangun di atas harta itu tidak bertahan lama. Fa illa dhullin yasiru. Ya. Kesudahannya nantinya pasti akan kepada kehinaan. Dia kalau lagi banyak harta. Nah, begitu tidak banyak harta, ya, orang pun memandang sebelah sebelah mata. Nah, demikian. Demikian juga jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ditopang dengan ilmu, maka ya muntahahu ya fa'ila hajjin yasiru maka kesudahannya ya, adalah ke keginahan. Nah demikian ya, Ustaz Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan la an ajli sa'atan afqahu fi dini ahabu ilayya min an uhi lailatan ila sabahi. Aku duduk saat untuk menuntut ilmu, bertafakuh fiddin, afkahu fiddin, aku mendalami agamaku. Lebih aku sukai daripada aku menghidupkan semalam suntuk sampai pagi, yaitu dengan i, dengan ibadah. Sebagian ulama mengatakan min syarafil ilmi wa fadlihi di antara keumuliaan ilmu dan keutamaannya adalah anna kullu man nusiba ilaiha fariha bidzalika. Bahwa siapa saja yang dinisbatkan kepada ilmu dipandang sebagai seorang alim maka dia pasti akan gembira dengan ya dengan penisbatan itu. Wa in lam yakun min ahlihi walaupun sebenarnya dia bukan termasuk ahli ilmu. Wa kullu man dufi'a anhu wa nusiba ila al-jahli azza alaihi wa nala dhalika min nafsihi. Dan barang siapa yang dijauhkan dari ilmu atau dinisbatkan kepada kejahilan, maka dia akan merasa keberatan. Ya, wana dzalika kami nafsi, maka dia akan tidak akan merasa tidak tidak enak hati atau tidak senang. Wa insana jahilan, walaupun dia benar-benar jahil. Nah, orang jahil kalau untuk apa namanya? Kalau antum panggil atau untuk sebut orang yang berilmu, dia senang. Walaupun sebenarnya dia tidaklah memiliki ilmu, tapi kalau orang jahil dipanggil ya, dengan apa? Dengan sebutan ia jahil, maka dia akan marah. Dia tidak tidak senang. Ya, dia tersinggung. Walaupun sebenarnya dia memang betul-betul jahil. Subhanallah azza wa wa iyyakum jami'an. Baik. Luqmanul Hakim eh, eh, dikatakan kepada beliau, ayun nasi afdal?" Beliau ditanya, ayun nasi afdal?" siapakah manusia yang paling afdal? Maka beliau mengatakan mukminun alimun. Seorang mukmin yang berilmu. Ini tughiya indahul khair wujida. Jika diinginkan darinya, di sisinya kebaikan maka pasti ditemukan. Wa salah satu labud dari sahibiha an ayyasud. Ada tiga perkara yang siapa saja memilikinya pasti dia akan menjadi pemimpin akan mulia yaitu al-fiqh wal amanah wal adab. Fikih yaitu ilmu, kemudian al-amanah sifat amanah dan yang ketiga adalah al-adab. Demikian itu masjid rahimani wa rahimakumullah jami'an ya beberapa e, di antara eh, apa namanya perkataan-perkataan e, para ulama berkaitan dengan e, keutamaan ilmu ya keutamaan ilmu syar'i dan menuntut ilmu. Baik, kita dan untuk hari ini kita akan mulai ya mukadima ya kitab uh, Bulughul Maram ya, Allah kita mulai dari uh, eh, mukadima dari ya penulis yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah baik baca. Bismillahirrahmanirrahim Mukadimatul Mu'allif الحمد jadi Ibn Hajar al Asqalani membuka bukunya dengan hamdalah. Membuka buku beliau dengan hamdalah. Alhamdulillah ala ni'amihi Allah zahirati wal batinah. Iktidaan bi kitabillah untuk mengikuti kitabullah. Kitabullah itu dimulai dengan surat Al-Fatihah yang surat Al-Fatihah itu dibuka dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, iktidaan bi amali as-sahabah radhiyallahu anhum fi fi, kitabat risalatihi mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah ya yang eh, apa yang kedua mengikuti iktidaan bir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuka khutbah-khutbah beliau membuka eh, pidato-pidato beliau dengan apa dengan ham hamdalah asana Allah dengan pujian-pujian kepada Eh, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga iktidaan bi amali sahabat untuk mengikuti dan meladani amalan dan perbuatan para sahabat di mana mereka membuka surat-surat yang mereka tulis dengan hamdalah. Dan kemudian juga ya, iktidaan bil ulama ar fil ilm, mengikuti para ulama di mana para ulama mereka mengarang buku, banyak buku-buku yang dikarang para ulama. Mereka semuanya membuka dengan apa? Dengan hamdalah. Ya, Alhamdulillah alamin. Nah, demikian atau alhamdalah. Alhamdulillah alani ni'amih atau eh, apa namanya? pujian-pujian lainnya. Nah, demikian itu Dan di sini Ibnu Hajar al-Asqalani mengikuti ya apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu yaitu membuka buku beliau dengan hamdalah yang mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah al di sini sebagaimana yang kita ketahui al di sini lil istibrak dalam istilah ilmu nahu ini namanya alif lam istibrak. Ya, apa maksudnya alif, alif lam istibrak atau al ya Yaitu al yang dapat digantikan padanya lafal kullu. Kullu. Jadi kalau kita hilangkan alnya, lalu kita ganti dengan, dengan kullu, kullu hamdin lillah. Maka masuk maknanya atau benar maknanya. Jadi ini adalah alif lam istighrafiyah. Alhamdulillah. apa maksudnya alhamdulillah? Dalam bahasa Arab ada alhamdulillah, ada al Ya. Huruf-hurufnya sama cuma dibolak-balik saja. Alhamdulillah dan al madahnya huruf-hurufnya sama yaitu mim, dal dan ha. Cuma di uh, urutannya saja yang berbeda. Ada alhamdu, ada al-madhu. Apa perbedaan antara alhamdu dan al-madhu? Alhamdu adalah wasful mahmud bil kamal. Yaitu mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan, yaitu memujinya dengan sifat-sifat yang sem sempurna. Ma'al mahabbati wa ta'dir disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya eh, ma'al al mahabbati wa al ta'dir disertai dengan al mahabbah rasa cinta kepada yang dipuji dan ta'zim pengagungan. Dari situ yaitu dari perkataan kita al mahabbah wa ta'zim ya berbedalah antara alhamdulillah dan al madhu. Karena al-madhu itu adalah wasfun lil mamluh bil kamal. Walakin laisa makrunan bil mahabbati wa tahdid. Mensifati sesuatu yang dipuji itu dengan apa? Dengan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang mulia. Namun tidak disertai dengan apa? Dengan mahabbah dan tahdid. Dengan rasa cinta dan pengagungan. Misalnya seorang memuji musuhnya. Ya, kita memuji musuh kita, memang hebat dia. Itu alhamdu atau al-madhu Itu al-madhu bukan alhamdu. Karena kalau alhamdu itu disertai dengan apa? Al-mahabbatu wa ta'zim. Cinta dan pengagungan. Nah, demikian. Itu beda antara al-madah dengan al uh, alham Nah, jadi yang kita berikan kepada Allah itu apa? Al-madah atau alham alhamdulillah Ya, alhamdulillah ya kullu hamdillillah segala pujian-pujian sifat-sifat yang sempurna kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta kepada yang kita puji dan mahab eh, dan ta'zim dan rasa peng, pengagungan di mana dari pengagungan ini akan tumbuh ketaatan rasa takut dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Nah demikian. Adapun lillah lam di sini ada tiga kemungkinan. Ada tiga makna. Makna yang pertama adalah at-tamlik, yaitu alhamdulillah, alhamdu milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang membaca ini, yang membaca alhamdulillah, maka dia merasa tidak mengejar pujian, tidak gila pujian. Kenapa? Karena pujian itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang layak dan berhak untuk dipuji. Karena pujian itu hanya miliknya. Dan yang kedua maknanya adalah ikhtisas. Lam di sini maknanya ikhtisas, yaitu pengkhususan bagi Allah. Pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah istisqa. Yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak berhak untuk dipuji. Nah, demikian. Nah, kalau kita tahu bahwasanya pujian itu milik Allah. Kemudian ya, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak bagi Allah Subhanahu wa taala maka wajib bagi kita untuk senantiasa memujinya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap hal yang terjadi pada diri beliau, disukai maupun tidak disukai. Kalau beliau mendapatkan apa yang beliau sukai sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka beliau mengatakan Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimu as salihah Dan kalau tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, kadang-kadang itu terjadi. Kita ingin begini, ternyata yang terjadi tidak seperti itu, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, demikian yang Lalu apa yang dipuji? Allah Subhanahu wa taala yuhmadu ala kamali sifatihi. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas kesempurnaan sifat-sifatnya wa yuhmadu ala kamali in'amihi dan Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya secara utuh kepada manusia. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang zahirah maupun batinah seperti yang disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani di dalam mukadimahnya ini. Alhamdulillah ala ni'amihi ay ala in'amihi atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang tidak nampak, yang tidak terlahir. Artinya, ya lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang banyak. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Dan alhamdulillahirabbil adalah doa yang paling utama. Nabi mengatakan afdalud doa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah demikian. Qul hamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Al-Isra ayat 111 Allah mengatakan wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli Katakanlah, wahai Muhammad dan juga ya kamu sekalian kaum muslimin, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas tauhidnya. Alladzi lam yattakhidh waladan yang tidak menjadikan tidak mengambil anak dan tidak juga baginya ada baginya sekutu dalam kerajaannya Walam yakun lahu waliyun minaz dan tidak ada penolong dan wali baginya karena kelemahan dan ke apa kekurangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan sifat-sifatnya dan kita wajib memujinya karena kesempurnaan-kesempurnaan ini. Karena pujian itu diberikan kepada sesuatu yang sempurna. Kita memuji ya pekerjaan tukang, saya kita puji. Kenapa? Kenapa kita puji? Apa dia memberikan sesuatu? Tidak. Dia melakukan tugasnya dengan baik, maka kita puji dan Allah Subhanahu wa taala terkumpul padanya sifat-sifat yang terpuji, ya nama-nama yang indah. Maka itu semua mengharuskan kita untuk memujinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dipuji atas kamali inhami, atas kesempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ya, kesempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yang lahir maupun yang tidak lahir, yang nampak maupun tidak nampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah la yarda anil abdi ayatul al akalah fayahmadahu alaiha atau yashrabu syarbah fayahmadahu alaiha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba yang makan sesuap makanan lalu dia memuji Allah atas makanan itu dia minum seteguk minuman lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman itu. Jadi kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi manusia memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala al in'am wa al ni'am atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Nah, kemudian eh, nikmat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam Ya. Ada yang duniawiyah dan ada yang dunia. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya dunia dan itu yang paling tinggi dan ada nikmat yang sifatnya duniawiyah. Uh, penulis di sini membagi sifat membagi, uh, eh, membagi nikmat menjadi menjadi dua. Itu nikmat yang lahir maupun yang batin, nampak maupun tidak nampak. Dari sisi lain, nikmat itu dibagi dua. Ada nikmat dunia, ada nikmat dunia. Oh iya. Apa nikmat dunia? Apa nikmat dunia? Ya? Hah? Islam, Islam, nikmat dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Dina Aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ya aku ridhoi Islam menjadi agama agama. Nikmat Islam. Kemudian apa lagi? Contoh nikmat dunia. Hidayah. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keikhlasan, ketaatan, khusyuk. Ya, kemudian rasul-rasul yang Allah turunkan, kitab suci, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada manusia, ini adalah nikmat. Pemahaman di dalam agama adalah nikmat. Nah, itu semua adalah nikmat-nikmat dunia. Dan itulah nikmat yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi dari nikmat-nikmat dunia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini nikmat yang paling besar. Seorang hamba itu bisa mengenal Rabbnya. Dan itu adalah puncak nikmat. Tidaklah diturunkan para rasul. Ya, ah, akhwan diturunkan kitab-kitab suci, diutusnya para rasul dan diturunkannya Islam kepada manusia melainkan agar manusia itu mengenal Rabbnya. Nah, demikian itu. Baik. Maka dari itu, nikmat yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah. Di dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling tinggi di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian itu itu. Baik. Jadi dari satu sisi nikmat itu kita bagi menjadi dua yaitu nikmat dunia dan yang kedua nikmat duniawi ya tentunya sangat banyak yang untuk makan, minum, bernapas kan begitu ya punya anggota badan yang komplit, lengkap, normal, sempurna. Ya Allah beri akal itu nikmat ya, yang paling besar. Akal itu adalah nikmat ya. Ya, nikmat-nikmat dunia ya. Baik, yang semuanya ini harus kita syukuri. Baik nikmat dunia ya, maupun nikmat duniawi ya, semuanya harus di, disyukuri, wajib disyukuri. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kemudian nikmat juga dibagi menjadi dua macam, yaitu nikmat zahirah dan nikmat batinah. Nikmat zahirah maksudnya adalah ma yazharu Apa yang bisa kita lihat dan kita apa namanya kita dengar, kita kita kita apa namanya kita saksikan, ya misalnya makanan, minuman, tempat tinggal, ya keluarga dan lain sebagainya itu nikmat-nikmat zahir yang bisa kita lihat dan ada nikmat batin mayat faalana yang tidak nampak atas manusia dan itu sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 20 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة Surat Luqman ayat 20 dan dia telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang tersembunyi. Az-zahira ma zahara lil ayan yang nampak oleh mata kepala manusia wa yusahiduha annas dan bisa dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia. Wal batinah maduna dalika. Adapun batinah adalah selain itu ikonifikasi. Baik, di antara nikmat-nikmat zahirah contohnya adalah al-amnu wal raqa wal quwa al-aqlu wasyurbu wa ma Banyak sekali yang misalnya keamanan, kelapangan hidup, kan ya, harta, kekuatan, makanan, minuman, ini banyak ini merupakan nikmat-nikmat Ya, ya Allah ya Allah. Nah di sana ada nikmat-nikmat batinah. Ya. Di antaranya adalah ya, nikmat din. Ya, nikmat-nikmat agama itu termasuk nikmat yang batin. Ya. Tawakal kepada Allah, ikhlas, taubat dan lain-lain sebagainya ini adalah nikmat yang sifatnya batinah la ya'lamu an-nas wa la illallah. Dan ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang nggak mengerti dan ilmu adalah nikmat, benar nggak? Ilmu nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak ilmu itu? Nggak nampak. Datangnya nampak, datangnya juga nggak nampak. Lain dengan makanan, makanan nampak dia datang kepada kita kan? Wah ini makanan datang kepada kita, kita santap. Ilmu tidak. Ilmu adalah karunia. Maka dari itu orang-orang yang hadir di majelis ilmu saja belum tentu dapat ilmu. Itu sudah hadir di majelis ilmu belum tentu dia dapat ilmu. Jadi ilmu itu karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Asy-Syafi'i, fa innal ilma nurun min ilahi wa wa wa, wa nurullah la yuthalil Ilmu itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya dan ya, karunia Allah ini atau cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, demikian penting. Baik. Jadi ada dua macam. Kodiman wa Dahulu maupun sekarang. dia nikmat-nikmat terdahulu maupun sekarang dan yang akan datang. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya sejak dahulu, sekarang maupun akan akan datang tidak putus-putus. La yazal, mazala walam yazal. Yaitu terus Allah Subhanahu wa taala itu mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa putus. Ya dahulu maupun sekarang maupun yang akan datang. Nah, terus Wassalatu wassalamu ala Kemudian wassalatu wassalam salawat dan salam atas nabinya dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi. As-salat atau salawat. Salawat maknanya doa. Ini ini jumlah khabariyah. Ya. Salat artinya doa. Ya. Arti kata salat ya, as-salat ad-doa. Adapun salat dalam istilah eh, agama ataupun istilah syar'i adalah ya amalan-amalan khusus yang dibuka dengan apa? Dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Asal kata sholat itu adalah doa. Arti arti asalnya. Dah. Kemudian sholat yang dimaksud di sini apa maksudnya? Sholat wa salam, salawat dan salam. Ini jumlah khabariyah. Wassalatu wassalam. Ya, wassalat wassalam. Mubtada ada khabar makhluk atau khabarnya ala nabihi wa rasulih. Nah, ini jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah atau jumlah ya jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah adalah jumlah yang isinya adalah mengabarkan sesuatu. Apa yang dikabarkan di sini? Salawat dan salam atas Nabi kita dan nabi eh, nabinya, Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun walaupun bentuknya jumlah khabariyah, tapi maknanya adalah insya'iyah. Maknanya adalah doa. Seolah-olah kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah khabariyah tapi maknanya adalah insya. Ya. Maknanya adalah insya, doa. Kemudian as-salatu ala rasul. As-salat ala rasul ada yang mengatakan ini adalah sana Allah, pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk nabinya di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi pun ini ada riwayat dari Abu Aliyah dinisbatkan riwayat ini kepada Abu Aliyah bahwasanya sana Allah uh, salawatullah adalah sana Allah ala abdihi yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala atau hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini satu pendapat. Kemudian ada yang mengatakan as-salat atau as-salawat adalah uh, uh, ampunan atau rahmat, ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya atau hambanya. Jadi orang yang mendapat salawat dari Allah artinya orang yang mendapat rahmat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu beberapa uh, penjelasan berkaitan dengan eh, salawat. Jadi yang paling kuat salawat itu di sini adalah pujian. Salat as-salawat atau salat ala Rasul, salawat ala atas Rasul, maksudnya pujian-pujian atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian assalam. Maksudnya adalah assalamu min kulli apa? Keselamatan dari segala apa, yaitu bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita doakan keselamatan atas beliau, baik ketika beliau hidup maupun sesudah beliau wafat. Ya ini adalah ya doa bagi kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau diselamatkan dari segala bencana, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Nah, ketika sahabat membacakan salawat dan salam atas Rasulullah, ini tentunya salawat dan eh, eh, keselamatan untuk Nabi, doa keselamatan untuk Nabi ketika beliau masih hidup, yaitu dari bencana-bencana, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Baik, penyakit ada dua, sakit ada dua. Sakit yang itu merupakan ujian dan menambah apa namanya menambah derajat seorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi juga ditimpa penyakit, nabi juga sakit. Ya, nabi juga pernah sakit, demam dan lain sebagainya. Sakit itu ada dua macam ujian. Ada sakit itu merupakan apa namanya ujian dari Allah untuk menambah apa? Untuk menambah derajat, ketinggian di sisi Allah Subhanahu. Wa Taala. Dan di sana ada sakit yang merupakan azab, azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas hamba. Di antaranya adalah gila, sikun. Itu satu apa namanya? siksa dan azab atas orang yang terkena ya apa namanya? E, penyakit itu, gila. Penyakit gila. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari penyakit gila. Ya, kemudian dari apa? Dari tikun. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-haram. Al-haram artinya adalah kepikunan. Pikun itu penyakit dan itu adalah penyakit yang ya, kita katakan uh, eh, azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung darinya. Baik, kondisinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari hal itu pada saat beliau hidup dan selamat dari bencana-bencana sudah mati yaitu ahwalul kiamah ya kedahsyatan dan perkara-perkara yang apa namanya yang dahsyat pada hari kiamat. Maka dari itu yang fillah, doa para rasul pada hari kiamat ya khususnya ketika manusia menyeberangi sirat adalah Allahumma salli Allahumma salli ya Allah selamatkanlah ya Allah selamatkanlah. Jadi kita butuh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mendoakan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keselamatan di dunia maupun di akhirat kepada fiddin azan ya Allah wa azan ya Allah baik nah kemudian ala nabihi wa rasulihi Nabi dan Rasul kalau disebutkan berbarengan maka maknanya berbeda. Ya, kalau disebutkan secara terpisah, kadang-kadang Nabi itu mencakup Rasul dan Rasul mencakup Nabi. Ada yang membedakan antara keduanya. Mereka mengatakan Nabi adalah orang yang diberikan syariat tidak untuk disampaikan atau yang diberikan wahyu tidak untuk disampaikan. Seorang yang mendapat wahyu, hamba yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia, maka dia disebut nabi. Nah, ada hamba yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan. Nah, mereka ini disebut rasul. Itu beda antara nabi dan rasul. Ya, nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya, adapun rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Ya, ini ini apa namanya? satu pendapat ya, yang membedakan antara nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah ya, hamba ataupun nabi yang diberikan syariat baru, ya, diberikan syariat yang baru yang menghapus syariat sebelumnya. Ya syariat para nabi itu saling menghapus satu sama lainnya. Dan Rasul adalah orang yang diberi syariat baru, artinya syariat yang menghapus syariat sebelumnya. Adapun Nabi adalah seorang yang diberi wahyu untuk melanjutkan risalah ataupun syariat yang ada sebelumnya. Itu tidak menghapus, tapi melanjutkan syariat sebelumnya. Nah demikian. Nah ini beda antara Nabi dan Rasul. Sementara ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu sama, tapi dibedakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar adalah dibedakan antara Nabi dan dan Rasul. Dan pembedaan atau pendapat yang kedua yaitu yang menjelaskan bahwasanya Nabi adalah orang yang melanjutkan syariat sebelumnya Sementara Rasul adalah e, orang yang e, menjelaskan ya, atau syariat baru ya, dan menghapus syariat sebelumnya yang diberikan syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya ini adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajin Wallahu a'lam. Baik. Nah kemudian beliau mengatakan wa ala alihi wa alihi wa sahbihi dan kepada keluarga al ini adalah uh, eh, ataf am alal khas ya al am alal khas jadi disebutkan dulu yang umum kemudian baru disebutkan yang khusus Ali siapa yang dimaksud dengan Ali Muhammad apakah keluarga Muhammad saja atau seluruh umat Muhammad atau pengertinya khusus yaitu keluarga Muhammad yang beriman kepada beliau. Ya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahli bait Nabi yang beriman kepada beliau. Yang benar adalah kalau dia disebutkan secara bersamaan ahli wa adwa wa maka pengertian al di sini adalah khusus yaitu keluarga beliau yang beriman kepada beliau bukan keluarga beliau secara umum karena kalau keluarga Nabi secara umum banyak di antara keluarga Nabi itu yang kafir. Contohnya siapa? Abu Lahab. Maka dari itu seorang penyair mengatakan alun nabi hum asba'u millatihi. Alun nabi, alun nabi adalah hum asba'u millatihi. Orang-orang yang mengikuti agama beliau. Minal ajami was sudani wal arabi, baik dari kalangan ajam, orang-orang Sudan atau orang Afrika maupun orang-orang Arab yaitu dari segala bangsa. Laulam yakun aluhu illa karabatuhu. Kalaulah yang dimaksud ya alu iya, alu Muhammad itu adalah karabatnya saja atau kerabat Nabi saja. Tallal musalli ala tawi abila habi. Tentunya ya orang yang bersalawat itu akan bersalawat kepada ya tagut ini yaitu Abu Abu Lahab. Jadi yang dimaksud dengan alu Muhammad adalah pengikut para nabi, pengikut beliau, yaitu pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, artinya alu wa alu al ali wa sahbihi wa asbahi, maka pengertian al di sini adalah qarabatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa yu'minu nabihi. Ya, kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada beliau. Nah, demikian. Adapun sahbihi, sahabat-sahabat Nabi, apa pengertian sahabat? sahabat-sahabat Nabi, pengertian sahabat adalah manusia ma'abin Nabi. Orang yang sempat berkumpul bersama Nabi, melihat Nabi, manro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalika. Dia beriman dan dia mati di atas keimanannya itu. Nah, dia disebut sahabat. Jadi sahabat adalah suatu kedudukan di mana ya ia sempat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman kepada beliau dan mati di atas iman itu. Jadi tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Alladina saru Alladina saru fi nusrati dinihi sayran hafihan yaitu orang-orang yang berjalan ya saru fi usrati yang berjalan yang berusaha yang apa namanya yang e, bekerja untuk menolong membela agamanya sayran hasitan yaitu selangkah demi selangkah sayr artinya langkah hasitan yaitu perlahan ya jadi langkah yang mantap selangkah demi selangkah itu disebut sayran hasitan ya dalam rangka apa nusrati dinihi yaitu membela agama Islam. Jadi salah satu cara untuk membela diri Islam adalah dengan ilmu. Ya, salah satu cara untuk membela diri Islam adalah dengan apa? Dengan ilmu ikhwan Ya, karena dulu para sahabat membela ya syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan pedang, tapi dengan hujah wal bayan, dengan hujah wal bayan. Terus. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا طيب Wala atba'ihi. Nah ini adalah yang umum. Ya. Dan atas pengikut-pengikut beliau. Siapakah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu umat manusia, umat dakwah dan umat ijabah. Kita adalah umat dakwah dan umat ijabah yang menyambut menjawab seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah hasbauhum Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita termasuk di dalamnya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga masuk dalam deretan eh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala asbaihim dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alladzina warasul ilmahum alladzina warithu ilmahum yaitu orang-orang yang telah mewarisi ilmu mereka yaitu setelah mereka wafat jadi ilmu itu diwariskan ilmu itu warisan ya yang berpindah tangan dari generasi ke generasi Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu ilmu ini akan dibawa atau akan disandang oleh setiap apa namanya orang-orang adil ya dari generasi ke generasi. Orang-orang alim yang dimaksud di sini adalah ulama, ahli ilmu. Jadi ilmu ini akan dibawa oleh para ulama dari generasi ke generasi. Artinya apa? Mereka wariskan. Ini adalah satu silsilah. Ilmu itu punya silsilah. Kata orang ilmu itu punya sanad. Maka dari itu di dalam agama nggak ada namanya otodidak. Apa? Otodidak itu nggak ada dalam agama. Ya, kalau antum belajar ilmu dunia mungkin bisa lah otot otodidak. Artinya antum belajar sendiri, ya tiba-tiba jago komputer. Gak ada pernah belajar, tiba-tiba jago komputer. Itu mungkin bisa. Ya, mungkin bisa, tapi di dalam agama nggak bisa. Ilmu ada sanatnya, ilmu ada riwayatnya. Ilmu harus diambil dengan cara talaki. Apa? ilmu harus diambil dengan cara apa lagi? Tidak bisa antum baca sendiri di rumah kemudian antum jadi mengerti. Ya, ilmu harus belajar. Ya, ilmu harus belajar kepada ahlinya. Wa ala adbaihim alladziina warithu ilmahum dan salawat dan salam ini ini wa wa apa juga dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, jadi ini adalah satu silsilah mata rantai. Ya, alladzina warithu ilmahum yang mewarisi ilmu mereka Fakal sebagaimana dikatakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya Para ulama itu adalah pewaris para para nabi Para ulama pewaris para nabi Akrim bikin warisan wa maurusan Sungguh Ya, ini adalah suatu uh, pewaris yang sangat mulia. Ya, alangkah mulia ya, pewaris dan yang diwariskan ini. Ya, alangkah mulia pewaris dan yang uh, warisan ini. Ya, jadi akrim akrim bihim itu adalah sirah ta'ajub. Ya, ala wazan afil bihi. Karena untuk ta'ajub ada dua sirah. Yang pertama maaf ma'af'ala. Yang kedua afil bihi ma'ahtanahu. Betapa indahnya dia. Ahsin bihi. Betapa indahnya dia. Itu ada dua sifat untuk ta'ajub. Untuk menunjukkan menunjukkan ta'ajub. Yaitu sesuatu yang luar biasa. Yaitu Maaf Allahu dan af'il bihi. Akrim bihi. Asmi bihi mu'absir. Asmi bihi mu'absir. Yaitu surat Surat apa? Surat Al-Kahfi. Asmi bihi mu'absir. Maha mendengar, lagi maha Eh, melihatnya dia. Ya, betapa apa namanya? Betapa ya tajam penglihatan dan pendengarannya. Nah demikian. Nah di sini uh, penulis mengatakan akrim bihim warisan wa maurusan. Ya betapa mulia sang pewaris dan warisan yang ditinggalkan. Siapa sang pewaris? Yaitu para ulama yang mewarisi ilmu ini. Mereka adalah pewaris. Ya, sebagaimana dikatakan kalau antum ingin jadi pewaris Nabi masuk dalam deretan pewaris Nabi, ya. Ada orang mati, apakah semua orang masuk dalam deretan ahli warisnya? Enggak kan? Tetangga-tetangganya masuk? Enggak. Ada orang mati dia di kampung antum. Apakah semua orang masuk dalam daftar ahli warisnya? Si pulang, si pulang semua masuk semua itu? Tidak. Kalau ada yang berusaha untuk dimasukkan di apa namanya, diselipkan di situ, ini akan ditemukan. Nah, ini bukan ini. <laughs> Siapa ini? Kan begitu. Nah dikeluarkanlah dia, dihapus dia. Ya. Ternyata dia bukan ahli ahli waris. Jadi kalau antum mau masuk dalam deretan ahli waris Nabi, maka ya jadilah antum ulama atau penuntut ilmu. Karena mereka lah orang-orang yang ya berusaha untuk menjadi atau masuk dalam daftar deretan ahli waris ahli waris Nabi. Nabi demikian. Masuklah antum dalam uh, daftar ahli waris. Dan akrim bihi maurutan maurusan yang diwariskan, warisannya. Yaitu apa warisannya di sini? Apa warisan yang sangat mulia di sini? Nabi tidak mewariskan dina dan dirham. Ya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewariskan dina dan dirham. Walakin warasu al-ilma. Tapi mereka para, para nabi itu mewariskan ilmu kepada ahli warisnya. Apa? Maka dari itu Nabi mengatakan man aqadahu akhadha bihaddin wafin. Barang siapa yang mengambil bagian warisannya maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Ya, jadi Nabi mewariskan warisannya ini kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris mereka? Para nabi yaitu hum al al ulama. Nah demikian yang kami bidin. ya Allah wa iya Baik. Kemudian warisan. Warisan ini Irobnya apa ini? Warisan. Warisan wa maurutan. Apa Irobnya ini? Akrim bihim warisan wa maurutan. Ya. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama hal dari bamir bihim. Dan yang kedua atap yin. Seperti perkataan dillahi darruhu farisan. Walaupun ini mustaq. Ya. Dia uh, eh, isi isi mustaq bisa juga dipakai sebagai tamyiz. Ya, itu ada dan dikenal di dalam bahasa Arab. Jadi ada dua kemungkinan di sini, bisa dia hal, bisa dia tamyiz. Nah demikian. Baik. Amma ba'du. Terus. أما بعد فهذا مختصر يشتمل على وجود الأدلة الحقيقية للأحكام الشرعية قررته تحريرا بالغا قررته قررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المبتلي Baik. Nah, kemudian amma ba'du. Amma ba'du ini adalah tingkatan dari mahma yakun min syai'in ba'du. Biasa digunakan untuk intiqal. Ya minal muqaddimah ilal ilal maudu. Ya, intiqal minal muqaddimah ilal maudu. Dari muqaddimah kepada tema. Baik. Nah, kemudian dan ini adalah e, amma ba'du juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sering dipakai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai perkataan amma ba'du. Ya, banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Beliau menggunakan ini. Baik, kemudian beliau mengatakan Fahada mukhtasarun Al-ikhtisar adalah alladhi qalla lafduhu wa kathura maknahu Ya katakan ikhtisar Ringkasan adalah yang sedikit lafalnya namun luas maknanya. Nah, buku ini kata beliau, kata penulisnya adalah muktasar, yaitu ringkasan. Yastamilu ala usulil adillah al-hadithiyah. Yang merangkum, mencakup, berisi usulul adillah. Usul adil, usul adillah. Maksudnya adalah dalil-dalil pokok al-hadithiyah yang berasal dari hadis karena dalil itu ada dua kemungkinan, dalil Quran dan had dalil hadis. Ada dalil Quran, ayat-ayat Quran ataupun dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengatakan ini adalah pokok-pokok dalil hadisiyah yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengatakan bahwasanya beliau tidak mencantumkan dan tidak menyebutkan dalil-dalil Quran. Dan memang kalau antum lihat nanti buku ini, ya buku bulu bul, beliau tidak mencantumkan dalil-dalil apa? Dalil-dalil Quran. Hanya mencantumkan dalil-dalil As-Sunnah atau dalil-dalil hadis. Asal tidak menyebutkan dalil-dalil Quran. Walaupun di dalam masalah itu masyhur ada dalilnya dari Al Al-Quran karena beliau fokus untuk menyebutkan usulul adillah al-hadithiyah ya dalil-dalil pokok yang bersumber dari apa Dalil inti. Dalil-dalil pokok yaitu dalil-dalil inti. Di sana ada banyak dalil dalam satu masalah. Di sana banyak dalil. Ada dalil-dalil furo, yaitu dalil-dalil menguat. Dia tidak secara uh, sore, yang tidak secara eksplisit menunjukkan hukum tersebut. Ya, menunjukkan secara implisit atau secara tidak langsung. Ya, itu tidak disebutkan oleh eh, Ibnu Hajar al Asqalani di sini. Beliau hanya menyebutkan usul, yaitu dalil-dalil pokok saja. Ya, tidak menyebutkan dalil-dalil yang lain atau dalil-dalil qarori, dalil-dalil penguat. Baik. Dan hadisiyah maksudnya adalah beliau hanya menjantumkan dalil-dalil hadis, tidak menyebutkan dalil-dalil Quran. Ya. Lain halnya seperti Sahih Bukhari, ya Sahih Al Bukhari, Al Bukhari kadang-kadang menyebutkan dalil-dalil Quran, ya, di samping dalil-dalil apa? Dalil-dalil hadis. Adapun ya, yang semisal dengan buku Ibnu Hajar ini, ya seperti misalnya eh, Sahih Muslim, ya Sahih Muslim itu hampir sama dengan ya, apa namanya eh, buku ini, ya buku Bulughul Maram ini hampir sama dengan Sahih Muslim. Yang menyebutkan itu apa? Dalil-dalil hadis saja. Maka di dalam Sahih Muslim hantum tidak temukan dalil-dalil Quran. Ya, kebanyakan menyebutkan hadis-hadis. Berbeda dengan apa? dengan Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam hal ini Ikhwan ya, buku Riyadus Shalihin lebih mirip Sahih Bukhari. Karena di dalam Riyadus Shalihin antum temukan juga dari dalil Quran. Biasanya eh, Imam Nawawi mencantumkan apa? Ayat-ayat Quran ya di samping hadis-hadis Nabi. Nah, jadi mirip dengan apa? Eh, Sahih Bukhari. Nah, kalau Bulughul Maram ini ya lebih mirip kepada sahih Muslim yang hanya menyebutkan dalil-dalil hadisiyah. Lil ahkam syariah untuk hukum-hukum syar'i itu dalil-dalil pokok ya berupa hadis untuk hukum-hukum syar'i. Al ahkam adalah bentuk jamak dari hukmun. Al hukmu isbatu syai'in li syai'in nafyan au ijaban. Hukum itu adalah penetapan sesuatu untuk sesuatu nafian atau ijaban. Penetapan ataupun penafian. Itu namanya hukum. Misalnya kita katakan, La yahillu aklal mait, aklal maita. Tidak halal makan bangkai. Ini adalah isbat hukmin, penetapan hukum. Tidak halal makan bangkai. Nafian atau ijab? Nafyun. Contoh yang lain, Allah eh, kita katakan, ahallallahu bait. Allah menghalalkan jual beli. Ini adalah isbat nih, penetapan hukum. Apa yang ditetapkan di situ? Halalnya jual jual beli. Halalnya jual beli. Isbat atau nafi? Isbat. Jadi tetapkan hukum halalnya jual jual beli. Nah, itu dia hukum di kondisi ya syariah yaitu hukum-hukum syariah bukan hukum-hukum adiyah ataupun akliyah nah di sana ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum di sana ada hukum adiyah urfiyah nah di sana ada hukum akliyah nazariyah nah di sana ada hukum syariah diniyah Nah, dari perkataan beliau syariah maka keluarlah dari itu hukum-hukum akliyah dan adiyah. Ada hukum adat, hukum akal tidak termasuk di dalamnya. Beliau hanya membahas hukum-hukum syar'iyah, diniyah. Nah demikian. Baik. Dan hukum syar'i itu mutalaqqah min syara'. Yang dimaksud dengan hukum syariah adalah hukum-hukum yang diambil dari apa? Syariat. Yaitu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah ataupun hukum tabaiyahnya yaitu ijma dan qiyas dan lain-lain sebagainya. Adapun hukum akliyah itu diambil dari akal, dari logika, dari istidlal, yaitu dari nazariyah, dari dari penelitian dan pembahasan. Dan adapun hukum-hukum aliyah adalah al-mutalaqqah min at-tajarub wal uruf bainan nas. Hukum-hukum adiyah ataupun adat adalah hukum-hukum yang diambil dari pengalaman dan kesepakatan di antara manusia itu hukum adat, hukum urfi. Nah, demikian. Jadi beliau di sini ya menyantumkan pokok-pokok eh, apa namanya? Eh, pokok-pokok dalil, dalil-dalil pokok yang bersumber dari hadis untuk hukum-hukum syar' iya, halal, haram, ya, mubah, wajib dan eh, mandu. Itulah dia hukum-hukum syar'i kepada kita. Azza ya Allah wahiyah oh, iya, iya. Apa itu? al aham syariah, al-halal, al-haram, al wujud al-istihbab, wal-karahah. Ya, ini adalah hukum-hukum syariah. Baik. Harartuhu tahriran balighan. Harartuhu ay naqaituhu wa wa wa wa wa, haddatuhu aku susun, aku apa namanya? aku karang, ya, aku apa namanya? aku rapikan ya, sedemikian rupa, aku tulis sedemikian rupa, ya, hingga ya, mudah untuk di, dicerna. Tahriran balighan. Ya, dengan apa namanya dengan tulisan ataupun perincian ataupun ringkasan yang sangat ya apa namanya yang yang sangat rapi lah kira-kira demikian. Baik. Liyasira ya yahfazuhu min baini afranihi nabiyyan. Ya, tujuannya kata beliau adalah untuk agar agar mudah dihafal Liyasiru man min baini ini nabiwan. Yaitu tujuannya agar mudah dihafal. Maka dari itu Khalifuddin buku Bulughul Maram ini ya di sebagian mahat itu wajib dihafal ya bagi para kolimnya ya menghafal bulughul maram karena beliau juga mengatakan di sini ya salah satu tujuan dikumpulkannya dalil-dalil pokok-pokok dalil eh, dalil-dalil pokok di dalam buku ini adalah untuk agar mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Baik. Nah kemudian yasta'inu bihi talib al-mubtadi wa la yastaghni anhu raghib al-muntahi yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk talib mubtadi artinya pemula maupun bisa juga digunakan diambil faedahnya oleh ar-raghib al-muntahi orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya. Itu dari dari semua kalangan ya, untuk semua lapisan dan kalangan, baik itu kalangan pemula maupun kalangan yang sudah e, lebih tinggi kedudukannya ataupun tingkatannya. Baik. Lanjutkan. Waqad bayantu akibat kulli hadithin man akhrajahu min al-a'immah iradati nusil ummah wal muradu bi sab'ah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i وابن ماجه وبالستة من عاد أحمد وبالخمسة من عاد من عاد البخاري من عاد البخاري ومسلما وقد تقول الأربعة أحمد وبالأربعة من عاد الثلاثة الأول وبالثلاثة وبالثلاثة من عداهم وعلى الآخر وعلى الآخر وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك قول مبين مبين سميته وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. طيب. Beliau mengatakan dan aku menjelaskan di setiap akhir hadis siapa yang mengeluarkannya dan ini merupakan manhaj metode ilmiah yang harus dilakukan oleh setiap penulis yaitu menyebutkan referensi hadis yang disebutkan. Nah ini banyak kita lihat penulis-penulis yang tidak uh, apa namanya tidak disiplin, artinya tidak mengindahkan ya, metodologi ini yaitu penyebutan eh, tahrif hadis ya sana ada dua macam metode penyebutan tahrif secara terperinci ya yang lebih tepat disebut tahrif nah di sana ada tahrif yang ringkas yang nah, ini disebut tahrif ya tahrif yang ringkas jadi minimal seorang penulis itu harus menyebutkan tahrif secara ringkas siapa yang mengeluarkannya rujukan hadis tersebut. Kadang-kadang ada satu buku kita lihat Nabi berkata, Nabi bersabda, sabda Nabi. Ya, dia gini gini gini gini. Tanpa menyebutkan di buku mana, siapa yang mengeluarkannya, siapa sahabat yang meriwayatkannya. Nah, tidak jelas. Nah, di sana ada dua kemungkinan. Kadang-kadang para ulama juga melakukannya. Ya, artinya apa? Menyebutkan satu hadis tanpa menyebutkan referensinya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah hadis itu sudah sangat masyhur sehingga tidak perlu lagi dijelaskan ya, oleh penulisnya, oleh yang menyampaikannya. Karena kemasyhuran hadis itu, misalnya hadis-hadis mutawatir, ya sudah ma'ruf di kalangan umat. Contohnya hadis innamal a'malu bin binniyat. Ya, seolah-olah hadis ini sudah sangat masyhur dan populer, tidak perlu lagi siapa yang meriwayatkannya. Ya, sudah maklum. Ya, nah demikian. Nah, di sana ada hadis-hadis yang wajib. Wajib disebutkan tahrijnya, ya terutama hadis-hadis yang kurang populer untuk diketahui apakah sahih atau atau tidak terlebih lagi hadis dhaif nah hadis dhaif wajib hukumnya untuk disebutkan penjelasan tentang dhaifannya dan tidak boleh didiamkan karena kalau didiamkan maka ia berdosa karena mendiamkan hadis yang yang dhaif ikhwan ya Rasul mengatakan man ya man eh, man eh, man yarwi hadisan yara atau yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin atau ahadul kadhibain. berarti siapa yang merawi, meriwayatkan satu hadis dan dia pandang, dianggap atau dia tahu ada sesuatu dhaif, maka dia adalah salah satu atau tadi dusta, maka dia adalah salah satu dari dua orang pendusta atau dari para pendusta. Nah demikian yang penting. Ya manhaj yang benar metodologi ataupun uh, metode yang benar adalah tidak boleh menyebutkan hadis dhaif baik di dalam masalah-masalah hukum, qada'il, apalagi akidah. Ya, jadi tidak boleh menggunakan hadis dhaif di dalam uh, hukum-hukum uh, agama maupun dalam uh, perkara-perkara uh, agama lainnya. Nah demikian. Jadi beliau di sini mengatakan aku sebutkan di setiap akhir hadis siapa yang mengeluarkannya dari para imam liiradati nusfil ummah untuk memberikan nasihat kepada umat artinya untuk memberikan apa namanya petunjuk kepada orang-orang yang mempelajari buku beliau memang beliau hanya menyebutkan riwayat Ahmad, Nasai dan lain sebagainya tidak menyebutkan takrif secara rinci dan hukum bagi setiap hadis yang beliau jantungkan. dan kadang-kadang beliau menyebutkannya kadang-kadang ya kadang-kadang beliau menyebutkannya hadis ini baik hadis ini lemah dan seterusnya tapi kadang-kadang juga yang beliau lemahkan ternyata sahih yang beliau sahihkan ternyata dhaif. Karena di sini ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di dalam tashih dan tadhif. Ya perbedaan pendapat itu bukan hanya di dalam bab, bab fikih, di dalam bab tashih dan tadhif juga yaitu pensahihan dan pendaifan hadis. Ya, verifikasi hadis juga terjadi perbedaan pendapat. Baik. Nanti akan dijelaskan ya, kita akan sebutkan di dalam syarah yang saya gunakan untuk mensyarah buku ini kita juga mengacu kepada tahrir dan hukum yang diberikan kepada, eh, eh, oleh para ulama lainnya berkaitan dengan hadis-hadis yang dipakai di dalam bulughul maram ini. Baik. Nah, di sana ada beberapa rumus, ada beberapa apa namanya ketentuan yang beliau gunakan. Ini adalah istilah. Istilah yang beliau pakai di buku ini. Ya. Yang belum tentu ya belum tentu itu berlaku di buku lain. Ingat, ini ketentuan yang berlaku di buku Bulughul Maram. Belum tentu itu berlaku di buku yang yang lain. Di dalam Fathul Bari antum akan banyak mengguna, eh, apa namanya menemukan istilah diriwayatkan oleh al-jamaah. Sementara yang dimaksud adalah jamaah banyak, bukan hanya uh, tujuh ya, tujuh ini, tujuh uh, imam ini, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, ya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Ibnu Majah. Lebih dari itu. Nah itu di dalam Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar al Asqalani juga Ya, apalagi tulisan ulama-ulama lainnya. Ya, di mana setiap ulama punya istilah masing-masing. Nah, bahkan di setiap buku punya istilah tertentu yang tidak dipakainya di dalam buku yang yang lain. Jadi hati-hati. Baik. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan as sabaah adalah Ahmad Al-Bukhari, maksudnya Ahmad di sini adalah Musnad Ahmad. Ini istilah. Ya disebut Ahmad. Buku Imam Ahmad banyak. Ya, Buku buku Imam Ahmad sangat banyak. Jadi dimaksud di sini buku apa? Musnadnya. Ya, walaupun di sana ada buku-buku beliau yang lain. Kemudian Al-Bukhari, demikian juga Bukhari maksudnya adalah Sahih Al-Bukhari. Ya bukan Adabul Mufrad, ya bukan Tarikhul Kabir dan bukan karangan-karangan beliau yang lainnya. Muslim juga demikian, maksudnya adalah Sahih Muslim. Abu Daud yaitu Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi yaitu Jami' Tirmidzi, ada ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Ya, buku Tirmidzi ini disebut jami atau sunan. Ya, sebagian mengatakan jami Tirmidzi. Sebagian kita dengar orang mengatakan apa sunan Tirmidzi. Yang lebih tepat adalah jami Tirmidzi. Ya, karena penyebutan jami dan sunan ini adalah mengacu kepada jenis buku. Ya, jenis buku. Dan kalau kita lihat bab-bab yang ada di dalam Jami' Tirmizi dalam buku yang ditulis oleh Al-Imam Tirmizi itu lebih banyak kemiripannya dengan yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Sahih Bukhari dan Muslim itu judul aslinya adalah Jami'us Sahih, Al-Jami' Al-Sahih. Termasuk buku Al-Jawami. Ya, Al-Jawami. Ya, bukan Sunan. Apa bedanya Jami' dengan Sunan? Buku Al-Jami' dengan Sunan. Al-Jami' buku Al-Jami atau Al-Jawami itu lebih luas bab-babnya. Di sana ada bab iman, ada bab akidah, ada bab tafsir, ya. Ada bab-bab lain selain bab-bab fikih. Itu Jawami namanya. Contohnya Jami al sahih Bukhari, Jami al sahih Muslim, Jami Tirmidzi mirip dengan kedua jami tersebut. Adapun As-Sunan ya hanya mengacu kepada atau hanya menyebut ya mayoritasnya adalah eh, bab-bab uh, fikih saja tidak menyentuh misalnya bab-bab akidah, iman, ya, akhlak atau tafsir dan lain sebagainya. Jadi intinya kitab jawami itu lebih luas daripada kitab as-sunan. Baik. As-sunan an-nasai itu sunan al-kubra. An-nasai ada dua sunan, sunan al-sughra dan sunan al kubro yang beliau maksud di sini Sunan Al-Kubra. Kemudian Ibnu Majah, itu Sunan Ibnu Majah. Dan bila bila bila bila beliau mengatakan asista, ya maka rawahu sittah diriwayatkan oleh enam imam. Maksudnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, yaitu selain Ahmad. Dan beliau dikatakan khamsah. Maka yang dimaksud adalah Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Selain Bukhari dan Muslim. Itu khamsah. Nah, kalau beliau mengatakan arba'ah, maka maksudnya adalah Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Kalau beliau mengatakan, kadang-kadang beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan wafat akulu. Kadang-kadang aku katakan al arba'atu wa Ahmad, bukan komsa, tapi apa? Al arba'atu wa Ahmad. Yaitu riwayat arba'ah yaitu uh, Abu Dawud, dan An-Nasai dan Ibnu Majah ditambah Anas. Wa bil arba'ah ma'ada as-salasat al eh, al-uwal. Ya, yang dimaksud dengan al-arba'ah adalah selain dari tiga yang pertama, yaitu selain Bukhari, Muslim dan Abu Daud eh, dan Ahmad. Jadi maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa bil dan yang dimaksud dengan as jadi rawahut talata diriwayatkan oleh tiga imam. Tiga imam yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai. Selain Ibnu Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah tidak masuk. Kalau dikatakan rawahu al talata diriwayatkan imam yang tiga. Wabil muttafaq alaih dan kalau aku katakan kata beliau muttafaqun alaih maka maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Nah para ulama berbeda pendapat dari mana? Siapa yang pertama kali memunculkan istilah muttafaq alaih? Dan apa maksudnya muttafaqun alaih? Ya, muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis itu tercantum dalam Bukhari dan Muslim. Nah di sana ada beberapa ulama yang menggab, apa namanya menulis kitab khusus ya hadis-hadis yang disepakati di dalamnya Bukhari dan Muslim. Ya, disepakati padanya pada hadis itu dari oleh Bukhari dan Muslim. Buku apa itu? Buku yang ha? apa? Apa buku? Al-Luar Marjan. Bukan, bukan buku itu. Al-Jam'u baina sahihain. Ya, Al-Jam'u baina sahihain Ya, yang ditulis oleh uh, eh, Al-Humaidi itu buku udah kalau lu Marjan itu buku yang tulisan orang-orang sekarang ya yang dulu ya, kudama artinya yang, yang ulama yang lampau mereka juga sudah apa namanya membuat buku yang digabungkan di dalamnya ataupun yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di antaranya adalah Al-Jam'u Bainas Sahihain. Baik, ada beberapa buku banyak ya ya yang sifatnya atau jenisnya seperti itu. Jadi ini adalah satu e, hal yang sudah populer di kalangan ulama, yaitu apa? Istilah muttafaqun alaih dan istilah itu dipakai sampai sekarang oleh penulis-penulis buku. Kalau itu riwayat Bukhari dan Muslim, maka mereka mengatakan muttafaqun alaih. Kadang-kadang dikatakan rawahu Bukhari dan Muslim. Waqad la maahumah ma'ahuma dan kadang-kadang aku tidak menyebutkan bersama keduanya ya para ulama yang lainnya. Ini adalah satu manhaj. Dan itu saya pakai di beberapa di eh, mayoritas buku-buku dan juga nanti di apa namanya eh, di eh, syarah bulu-bulu maram ini Allah alam saya nggak tahu karena takrif itu ditulis oleh Yazid tapi di mayoritas buku-buku yang yang saya tulis itu kita kalau sudah mutafakun alaih biasanya kita tidak menyebutkan takrif yang lain misalnya di buku untuk membaca apa namanya yang kita baca di alami yaitu panduan amal. Nah itu kalau sudah disebutkan muttafaqun alaih, biasanya kita tidak menyebutkan tahrij yang lainnya karena mencukupkan ya apa namanya hukum sahih bagi hadis-hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karena kalau sudah dikatakan muttafaqun alaih, ya sudah terekam di benak kita itu hadis sahih. Ya karena sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Umat sudah sepakat bahwasanya semua hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini adalah hadis yang sahih. Jadi tidak perlu disebutkan lagi perawi-perawi yang lainnya, ya imam-imam yang lain. Nah ini adalah satu manhaj yang sudah dikenal sejak zamannya Ibnu Hajar al Asqalani dan metode itu juga kita pakai di dalam buku-buku yang kita tulis. Wallahu a'lam. Wa ada dalika dan selain itu yaitu hadis-hadis yang ternyata tidak ada di dalam Bukhari, Muslim, tidak ada dalam Musnad Ahmad, ya tidak ada di dalam Sunanul Arba'ah. Ya. Ada seperti itu? Banyak. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi yang sebenarnya tidak ada. Al-Hakim, ya Imam Al-Hakim membuat kitab yang namanya Mustadrak. Yang beliau klaim itu adalah kitab untuk istidrak, atau uh, uh, hadis-hadis yang belum disebutkan di dalam Bukhari dan dan Muslim. Jadi sana ada hadis-hadis yang ya tidak ada disebutkan di dalam kutubus sitah bahkan tidak ada di dalam sunan uh, uh, Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad sendiri berjumlah 40 ribu hadis. Ya, 40 ribu hadis. Jadi masih banyak hadis-hadis sebenarnya yang belum tercantum di dalam ke uh, ketujuh buku ini. Banyak Nah oleh karena itu beliau mengatakan bahwa ada dalilnya dan selain itu yakni ada haulai as-sab'ah yang tidak dicantumkan dan dikeluarkan oleh ketujuh imam tadi bahwa mubayyanun maka aku menjelaskannya misalnya apa rawahu ibnu hibban rawahu darqutni rawahu at-tabarani rawahu al-baihaqi ibnu khuzaimah dan lain-lain sebagainya baik Wasamaituhu dan aku beri judul buku ini Bulughul Maram min Ajillatil Ahkam. Ini judul bukunya ya, Bulughul Maram min Ajillatil Ahkam. wasallahu ala Allah ala ashaluhu alla yaj'ala ma amilna ma alina alaina dan kita memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kita kita pelajari ini sebagai wabal, sebagai musibah dan malapetaka bagi kita. Karena Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa hujah untukmu dan bisa menjadi hujah atas diri atas dirimu. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan tidak menjadi wabal bencana bagi kita. Nah, demikian. Wa ayyarzuqana ala amal bima dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ataupun karunia taufik bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diridhoinya Subhanahu wa taala. Itulah dia mukadimah dari e, penulis buku yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani. Baik. Nah, ini, e, pertemuan yang akan datang bulan depan ya kita akan membahas kitab al fahara Apa? Kitab al fahara Bulan depan. Ya karena tahap depan ada di sana di mana? kalau Brazil ahad keempat ya. depan ahad keempat ahad depan ahad keempat betul ya berarti daurah di sana ya, kebetulan juga kita pergi ke Padang daurah jadi hmm, bulan depan baru kita mulai lagi kitab Al-Baqarah nah demikian yang penting Rahimani wa rahimahumullah jami'an Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Aku lupa lihada Wa astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Apakah sama ahli sunnah dan ahli sunnah wal jamaah dan sunni dari mana asal ketiga istilah ini? Yaitu dari para ulama, dari sahabat, ya dari para sahabat dan para tabi'in. Jadi ini istilah yang baku dan dikenal. Ya, ketika menafsirkan ayat Yauma taswaddu wujuhu wa yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas mengatakan tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah. Ya, wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ahlul bid'ati wal furqah. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi itu adalah istilah yang dikenal oleh eh, para salaf, para sahabat. Istilah yang dinukil dari mereka. Bukan istilah yang baru atau diada-adakan. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas sunnah dan bersatu padu di atasnya. Baik. dalam menuntut ilmu atau untuk menjadi ulama harus memiliki sanat yang bersambung. Benarkah pernyataan bahwa ilmu tanpa sanat menjadi tidak berkah? Ya, maksud sanat sini adalah berguru kepada guru. Itu maksudnya. Tidak belajar sendiri. Ya. Ya, mungkin orang bisa belajar sendiri mengira dia beli buku yang banyak, beli CD yang banyak, kemudian dia dengar di rumah, dia baca di rumah. Mesti dengan bimbingan guru ya. Wa irsyadu ustadin wa sulu zamani. Harus dengan irsyadu ustad. Artinya apa? Bimbingan guru dan tulus zaman, waktu yang panjang. Ya, jadi e, maksudnya adalah antum punya punya punya silsilah talaki. Antum talaki mendapat ilmu itu dari mana? Antum tamatan apa? Keluaran dari mana? Ya, kemudian metode belajar yang telah antum jalani apa? Ya, yang pendidikan yang antum lewati apa? Itu harus jelas. Ya di dalam menuntut ilmu ah, agama dan itu masuk di kalangan para ulama dahulu ya mengenai masalah hal ini. Hanya saja bentuknya berbeda. Kalau dulu dalam bentuk ijazah ijazah tanah nah sekarang ijazah ya namanya tamatan ataupun e, khirik ya, mutakharrij misalnya dapat ijazah dari jamiah pulan dan pulan dari nah, demikian. Baik. Ya. Oh itu itu sanadnya mungkoti Sanadnya mungkoti terputusnya nggak jelas gimana, kan begitu. Itu bukan ya. Sanadnya harus bersambung. Pokoknya punya sanad dia punya sanad. Mereka mengklaim punya sanad, tapi sanadnya nyambungnya kemana? Nah, ternyata ke siapa itu? Siapa tokohnya? Abu Ubaidah Lubis. Lubis ternyata luar biasa. Udah gak jelas, Lubisnya aja gak jelas. Tidak ada majas dalam Al-Quran benar, benar atau tidak Majasnya adalah istilah Yang digunakan oleh ahli usul yang mana penggunaan istilah ini harus diluruskan. Apa yang dimaksud dengan ngajar? Imam Ahmad, Imam Ahmad, ya, mengartikan majas itu sebagai ma yajuzu sesuatu yang boleh digunakan di dalam bahasa. Disebut majas. Misalnya apa? Penggunaan kata asap untuk orang yang berani. Gua kal asap, dia seperti singa. Ya. Itu ma yajuzu fil Sesuatu yang boleh saja di dalam lughah. Nah, gitu. Ahli usul mengatakan ini majaz. Ya, itu penggunaan satu, satu apa namanya kata untuk makna yang tidak tidak apa? Tidak hakiki. Ya, mana hakiki asat katanya adalah singa. Namun di, di sini digunakan untuk manusia. Nah kata mereka ini majaz. Nah, nah di sana ada ada uh, banyak perbedaan ya antara ya kita katakan istilah yang dipakai oleh ahli usul dengan istilah yang di, di apa namanya di dibuat ataupun di uh, di di, di, eh, dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Ahmad. Maka dari itu para ulama berbeda tentang masalah penggunaan majas ini, istilah majas ini untuk uh, dalil-dalil syar'i. Apakah ada majas di dalam Al-Qur'an bahkan di dalam As-Sunnah? Bahkan di dalam bahasa Arab. Adakah majas dalam bahasa Arab? Yang rajin adalah tidak ada majas dalam bahasa Arab. Dalam dalam pengertian majas yang dikenal oleh ya ahli usul. Ya, karena yang pertama kali membedakan makna satu kalimat menjadi majas hakiki dan hakikat dan majas itu adalah ahli ahli filsafat. Ya, bukan dari dari ahli bahasa. Ini ini adalah istilah yang tidak dikenal di kalangan ahli-ahli bahasa terdahulu. Nah, itu yang perlu diketahui tentang penggunaan istilah majaz di dalam Al-Quran. Jadi intinya kalau ditanya adakah majaz dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dengan majaz? Apakah yang dimaksud adalah mayajuzu fil lughah? Kalau itu yang dimaksud maka ada. Ya. Was'alil qaryatil lati Ya. Dan tanyakanlah kepada was was'alil qaryah. Tanyakanlah kepada qaryah. Qaryah kita maksudnya. Ahlul qaryah. pendapat bagaimana pendapat Anda mengenai dua pendapat yang mengaku mengatakan surga Nabi Adam adalah abadi dan tidak abadi? Apa maksudnya ini? Apakah maksudnya surga yang akan kita tempati nanti adalah surga yang ditempati Adam sebelum dikeluarkan darinya? Atau bagaimana? Di sana ada beberapa pendapat yang tidak mau muktabar yang mengatakan bahwa surga Nabi Adam itu di dunia. Ya, bukan surga yang kita tempati nanti. Yang rajin adalah bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya surga yang Adam dikeluarkan darinya adalah surga yang kita akan kembali kepadanya nanti. Itu surga yang Allah Subhanahu ciptakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, yang telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang ber bertakwa. Surga yang sama, surga yang dimana Adam dikeluarkan dari ini. Itulah surga yang akan kita masuk nanti pada hari kiamat. Allahu Allah sesudah asar dua rakaat sebelum matahari menguning. Ya dalilnya sahih Rasulullah Alaihi Wasallam bahkan rutin mengerjakannya yaitu dua rakaat sesudah asar dan dia tidak termasuk dalam golongan eh, sholat sholat sunnah rawatib hanya sholat sunnah mutlak sesudah asar dua rakaat ya nah demikian baik dan dalilnya sahih dan bagaimana cara menggabungkannya dengan dalil-dalil yang lain yang eh, secara zahir menyatakan Rasul tidak pernah sholat atau tidak mengerjakan sholat sudah asar, ya kita katakan bahwa ya larangan yang dimaksud adalah sholat sudah asar ketika matahari sudah menguning. Nah, ketika matahari sudah menguning itu cahayanya sudah menguning, maka dilarang mengerjakan sholat. Ya, sholat sunat apapun. Ya, hingga matahari benar-benar tenggelam. Baik. Nah, kita bawakan ke situ agar kita dapat menggabungkannya dengan riwayat tersebut. Ya, karena menggabungkan dua hadis kalau memungkinkan itu lebih bagus daripada kita membatalkan salah satu dari keduanya. Ustaz banyak pernyataan yang menggambarkan ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Lalu bagaimana menggabungkan hal ini dengan kitab Wais Al-Qarni? Keutamaan Wais Al-Qarni itu berdasarkan nas ya, wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauqifiyah sifatnya. Ya. Dan tidak semua tabi'in seperti Uwais Al-Qarni. ini khusus khususia yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang bernama Uwais Al-Qarni Al-Qarni Baik. Jadi tidak berlaku secara umum. Nah, secara umum ahli ilmu lebih bagus daripada lebih utama daripada ahli ahli ibadah. Dia dari mana? Dari faedah yang dihasilkan. Karena ahli ilmu faedahnya lebih luas. Manfaatnya lebih besar daripada ahli ibadah. Ahli ibadah untuk dirinya sendiri. Sementara ahli ilmu untuk dirinya dan untuk orang orang lain. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Jika seorang laki-laki punya uang, sudah punya rumah dan istri, dan cukup harta untuk pergi haji, tapi hanya cukup untuk satu orang saja. Mana yang lebih baik menunggu sampai cukup biaya untuk dua orang sehingga bisa pergi bersama istri atau pergi haji sendirian dulu? Kalau itu uangnya uang itu adalah uang dia, bukan uang istri. Ya, maka dia wajib berangkat walaupun sendirian. Nanti kalau ada rezeki baru berangkat memahrami istri. Nah untuk urusan memahrami istri bukan harus dia. Bisa ayahnya, bisa abangnya, bisa anaknya nanti kalau sudah dewasa. Tapi kewajiban dia tidak gugur jika itu harta dia. Beda kalau ternyata hartanya 50-50. Paham maksudnya? Yaitu bukan harta dia mutlak, murni. Ada di situ harta istri. Nah tidak boleh dia ambil harta istri itu untuk dia pergi haji sendiri. Kecuali dengan kerelaan si, si istri. Bang, aku relakan lah pakailah uang itu untuknya haji kan begitu. Ya silakanlah pakai. Tapi kalau tidak, ya maka itu tidak boleh mendolimi hak istri dengan memakai uangnya atau hartanya untuk pergi haji. Nah demikian. Tapi kalau antum sudah memiliki kemampuan dan itu uang antum sendiri, maka antum pergi dulu sendirian Ya nanti kalau ada rezeki, ya rezeki istri, eh, istri bisa berangkat. Baik dengan antum maupun dengan yang lain, ya, yaitu dengan mahramnya yang lain. Itu maksudnya. Itu dengan mahramnya yang lain. Apa yang dimaksud mutafakun alaih itu riwayat Bukhari Muslim? Ya, Muttafaqun alaih itu artinya hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Hadis yang sama. Ya, maka disebut muttafaqun alaih. Itu istilah. Ada yang mengatakan bahwa ini istilah yang pertama kali memunculkannya adalah Al-Imam ad darbuni Ada yang mengatakan lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukumnya menceraikan istri Maksudnya apa? Anak kami banyak empat orang. Mereka mau sama mamanya. Istri sudah nggak suka lagi sama saya. Ikhwan azan Ya Allah wa jami'an. Tiap masalah itu bisa diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa cara untuk menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan-persoalan rumah tangga. Tidak melulu ya, kalau sudah mentok harus cerai. Di sana bisa di apa namanya dilakukan ya semacam pendekatan ataupun penyelesaian masalah sampai di kantor kuat sendiri akan ditawarkan bagaimana nah, yaitu didamaikan kalau bisa berdamai ya demikianlah kita ekonomi masalah-masalah apapun baik itu dengan istri maupun dengan orang lain. Kalau bisa damai, upayakanlah perdamaian. Nah, jangan sedikit-sedikit mau lapor polisi, kan gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita terjebak. Nah udah lapor polisi mau cabut laporan susah. Nah terlibatlah terkait-kait semacam benang kusut kan begitu ya dan nggak karuan. Nah kalau bisa ya satu permasalahan itu diselesaikan dengan cara perdamaian maka pilihlah apalagi antara sesama sesama apa? Muslim. Iya. Bukankah istri antum muslimah dan anak-anak antum adalah muslimun? <laughs> Kenapa tidak berdamai saja? Carilah titik temu. Jangan jangan selalu mencari apa namanya titik perbedaan. Karena kalau dicari titik perbedaan sangat banyak. Nah, carilah titik temunya. Karena titik temu itu biasanya cuma satu. Tapi titik perbedaan sangat banyak, kan begitu? Nah, carilah titik temu yang satu itu, ya lapang dada, ya karena kadang-kadang mengalah itu diasumsikan lemah. Kita katakan tidak. Mengalah itu tidak selalu dikonotasikan lemah. Kadang-kadang seorang suami keras dia. Kenapa? Karena dia tidak dia tidak mau apa namanya, tidak mau turun dari apa namanya, dari tuntutannya. Karena kalau dia merasa kalau saya turun dari tuntutan saya maka saya dianggap kalah. Dan kalau kalah artinya lemah. Nah, nanti kalau lemah diinjak-injak itu kan bisikan setan semua. Ya, Evan Fitin dia ke depan. Dia lama masa depan ya istri, anak-anak kan begitu ya dan masa depan kita juga. Ya, demikian. Jadi kalau bisa rumah tangga itu diselesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, maka selesaikanlah dengan cara yang baik-baik. Nah, kalau nggak bisa juga dan tidak ada jalan lain, sudah menemukan jalan buntu, nggak bisa lagi kecuali cerai, barulah ya tempuh jalan itu. Nah demikian. Itu pun dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. menceraikan istri juga dengan cara yang baik, tidak ada buntut apa-apa di belakang hari. Tidak nanti habis bercerai saling caci, eh, saling apa namanya, saling mencaci dan memaki. Ya, setelah dia bercerai ini namanya nggak baik-baik. Ya, bercerai dengan cara yang yang baik, yang terhormat. Nah demikian. Baik. Jadi bicarakan bicarakanlah ini dengan lebih dengan lebih apa namanya lebih dalam lagi. Jangan terburu-buru membuat keputusan karena kadang-kadang keputusan yang diputuskan secara terburu-buru itu mengundang penyesalan. Ya, nah, kadang-kadang kalau sudah bubur eh, nasi sudah menjadi bubur sudah payah. Nah, jadi jangan menunggu sampai demikian. Jangan menunggu nasi menjadi bubur. Bila kita memiliki uang yang menurut haul dan nasab sudah cukup, maksudnya cukup apanya? Cukup zakatnya. Tapi rencananya untuk ONH dua orang. Bagaimana hukum uang tersebut? Kalau uang itu sudah disetorkan untuk haji dan tidak tersisa lagi tabungan untuk kita, maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam eh, harta yang dizakati. Tidak masuk dalam hitungan. Karena itu sudah di uh, eh, alokasikan untuk apa? Untuk haji. Antum punya tabungan 50 juta dan antum sudah mendaftar haji dua orang yang membutuhkan uang 60 juta lebih. Artinya antum belum cukup, belum masih terus untuk menambah kekurangan. Apakah yang 50 juta itu atau 40 juta itu dikeluarkan zakatnya atau itu sudah tidak terhitung lagi uang antum? yaitu tidak terhitung lagi uang antum itu untuk haji antum sudah berazam untuk haji lunasi ya nah kemudian ya setelah itu kalau masih ada lebihnya barulah dihitung sebagai ya harta zakat ya kalau itu sudah cukup haulnya lebihnya dan apa namanya nasabnya nisabnya tadi ya. baik baik nah itu dia Ada lagi yang bertanya? ada? Kita cukup cukupkan sampai di sini. Ya dan jangan lupa eh, pengumuman bagi yang haji bersama rombongan yaitu hari ini bagaimana yang antum ketahui bersama kita ada manasik manasik haji di Masjid Al-Mukhlisin sesudah sholat asar. Diharapkan sholat asar di tempat. Manasik ini sebenarnya terbuka untuk umum, tapi di, diutamakan dikhususkan bagi orang-orang yang berangkat haji. Nah demikian dan bagi eh, apa namanya eh, murid-murid ulun nuha yang kebetulan pergi haji, ya mohon mendaftar karena mungkin sebagian orang belum tahu ya Nah, jadi kalau dia termasuk murid ulunha dan dia berangkat haji, tolong daftarkan. Maksudnya eh, apa di, diberitahu ya, di apa namanya di, dilaporkan. Karena untuk tahun ini ada apa namanya keputusan yang berangkat haji masih tetap bisa belajar ya karena ada guru yang ikut. Nah demikian. Baik, itu saja mungkin mudah-mudahan dimaklumi. Mungkin ada